بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فهو ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال lalu dakwatul hak lalu tetap kedua apa utawa lalu itu kagungane Allah Ta'ala ta'ala mahluhur apa lalu itu kagungane Allah Ta'ala hanya milik Allah Ta'ala dakwatul haqqi utawi aja-ajaan sing hak utawi iya. ajaran menuju ajaran hak. Ayat kalimat itu tegese kalimatul hak. Wa ya te kalimatul hak la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah. Waladina te ora kaya te ora kang padha nyembah, kang padha apa jenenge nyeluk-nyeluk sapa ladina, utawa nyembah sapa ladina, dia iklan wata wasta ilanda. Ya kudu nak tetep porto ning bar sopola dina ning judi sami saliane opo kuwi iki tetep saliane opo Wa rum de alladina ku nang judi la ku alas nang piro piro Iku nagat tadi pula, iku raiso yang baca ini sopola dina Lalu maring setiap guna yang lagu maring menombong dari ini menombong lagu maring mengakses bisa yang lantar korokoan mimma saking perkara yang tubuna kang golek sapa ngakeh ku iman ilah tijabatan ilah tijabatan kecuali kaya nyembadani sing kabeh sisi kabeh ikan koyok wong sing ngatongno efek-efek wong Ekat tiga batiba sisi kabeh koyok dene amriye wong sing nopo ngawet-ngawet lho cara dulu nopo ka efek-efek wong ilal mari maring kene ala sakti iki ing pinggire sumur utawa dhuwure sumur ya ku nyelok-nyelok sapa wong du alfiro ing sumur utawa ing mak liap luwa supaya tumengko mak padu ing cangkem wong ora tumengko birtifa iki kelawan munggahe mak minal diri sangen sumur ilahi maring Torwama dua dibali hilang ora bakal ono apa maun diri ku dibali kelawan tumeka ning ngene wong. Ayo faku dikese ora bakal tumeka cangkang cangkeme wong abadan di dalam selawase. Pada dari kamu kompon kono-kono kabeh magu ora ono wong ada beberapa itu bimus tadi bina kelawan sing nyembah dari kabeh lagu maring wong sing nyembah ning berhala. Wa ma du'a kafirin ala ora ono utawi dunyane sira kabeh. Hai ibadah dulu, tegesi oleh nyembah kufar alas nama ibroko berloro. Au haki kotu dua itu hati kotu dua. Orang iku ilah bidolare kecuali indah kesesatan atau kesirlangan. Dia eh sekecil kesirlangan atau sio-sio atau orang. Walila ilan maring Allah salatan ya sujud sujud atau tunduk atau pemanggung pistamawati kan dan berapa langit wal ardilan bumi. Oleh tunduk tahuan kelawan sakar dhewe to lawan kemauan sendiri. Kamu ini ada dene kira kaum mukmin. Wa karena lan ana sing tunduk lawan kepeksa, kalau munafiki lan dene kira kaum munafik. Wa dan wong ukriha kan sing peksa sapa man sisi lan pedang. Wa dilaluhum bil hujuwi wal asal. Ewa eh, sidulan sujud opo dilaluhum kok bayangan wong. Ayang-ayange wong dilujuwi lan wektu sesuk. Ayo fitri tegese dalam waktu esok, wal asoli bakri mutai fitri sami, wal asoli dalam waktu sore, ayo asya ya tegese waktu sore. Kul ngucapan siro ya Muhammad, ya Muhammad di ya kaum kita mari kaum siro. Ucapno ngene, man rebus sama wati wal ardi. Man iku sopor sama wati kang mengirani kira-kira langit wal arti lan bumi. Kul ngucapan siro Muhammad, Allahu, tekan jadi pengiran Allahu, Allahu, Ilam yakul lam orang ngucap sapa kufar hu ing jawaban apa. karena jawaban itu maujud gue itu tak ada jawaban apa. Kul ngucap sira Muhammad sallallahu kufar afat takut. Ana pengalap kafir mintu judi ing saliyane Allah ghairi saliyane Allah auliya ing biro kekasih untuk ing biro-biro sesembahan. Asna mengisi biro tak Layar niku na ora miliki apa asnam di anfusi maring awak dhewe ni asnam nak ane bermanfaat lan wala dorongan ora Wa ta'ala tinggal sira kabeh mari kabuma eng dat sing miliki samawa lan arep. Utawi iki dawuh istiqam tauhid istiqam tauhid. Kul mutapo sira istiqam sing kanggo melah-melah nggawe kanthi nyalahno. Kul mutapo sira Muhammad hal jazabil ahma wal basir. kalian tahu ana to padha wala mau wong sing bijak wal basir lan wong sing ningali ayo kafir wis wong kafir lan minu lan mukmin am harus tahu ana to padha wal zulmat pura-pura peteng ayo kufur dikse kekafiran lan nur lan nur ayo iman dikse iman lah orang bakal padha am aru orang tenggawe sopung ngakeli lahi maring Allah suraka ing pira-pira mitra pira-pira sesembahan Kolaku kang podo, utawa kolaku kang ana ta podo gawe saka sira kang kasau iki kaya dene oleh gawe apa. Pada sabaran kok dadi sira apa al kalbu pemaksu ya apa. Eh kalbu syuraka iki tegese penciptaane pira-pira setunggal liya, firman kilali lan penciptaane Allah. Ale iki ngatasi wong akeh. Pak takut ilmu meyakini sokongan berisiko istisqa ibadah ini. En berat dan sembari ikilah syurokat bihol ijin sebab kemampuan oleh yang gawe sirokat. Apa menurut tenan istiqam mengkari ini dewi istiqam sing ingkari. Elai eh, satu apa lampu perkara buka dari kapal mengkono-mengkono kolaku takol. Walah tapi pulang orang haki alis baca tak enten juga sopo ilal khol itu kecuali zat sing menciptakan. Walai tapi pulang orang yang haki alif baca tak enten juga sopo ilal khol itu kecuali zat sing nyiptakno. Ulillahu ibu kulli syai'in. Kul mutapa sira Muhammad Allah ya awal khaliqu kulli shay'in bunda sing gawe saben-saben perkara. La sarika ora ana kang mutoni mujud lagu maring Allah fi ing dalem khalqi fi ing dalem khalqi ing gawe makhluk. Pala sarika mung ora ana sarika iku mujud lagu Allah fi ibadah ing dalem ibadah. Wa wa ni iku qahar. Iku alwah iku sing al iso maring Allah. Sumatera kalaupun digawe sapa wa ta'ala masalah iki perumpamaan. Iki perumpamaan percontohan lil hakim maring barang hak wal batil lan barang batil. Pakola mengkodawu sapa Perbandingannya hak batil kaya ini gini, ini contoh yang dapat mata sing lahir. Anjala nurono sapa Allah taala dengan sama saking langit. Allah nurono ma'an juga, Eh atau orang gede ini. Seharusnya lo baru pasaran ngomong ini, atau mengalir apa ausia dan biro-biro kali, atau biro-biro sungai. Di ya, selama kadar tampungannya ausia, kadar luas sempitnya ausia di Koseria. Bimit ini milia, tegese kelawan ukuran sak gede ausia. Pas sama lah ngomong gue, apa saya ngomong banjir, gue yang terjadi untuk, untuk buih, untuk. Rogian ingkang gue dulu banjir unsur selawatnya berdua. Api yang kekerjaan kan duri, alih yang atas iman. Dua tadi kan get arani ajar berarti kumah perkara ala wajib kan sak duri mah. Min dari sangking kekotoran wangi dan jani al-Qur'an. Wangi malam saking perkara tukiduna kang menyalakan sira kabeh, urung urutno sira Bisa iklan tak tukidu, walia ilam yak tukidu. Alih yang atas iman. Finari yang dalam roh, finari yang dalam bening min jawa arti saking piro-piro permata bumi kada juga emas wal fiddo silan tera wal muka silan tembogo kue nak mas bot nyalakan buat tempat be api istilho asiliaten keromong golek perhiasan tolak asiliaten begitu golek perhiasan dinasen begitu perhiasan awmata itu barang Yunta pa'u kang iso jadi alam manfaat atau di masa kal awan iso jadi piro-piro wadah. Yuda ubi kertalikane dan lebur ambek geni opo awan. Emas nak diobong ambek geni di tempat. Iku ya jabat tuh iku ora semacam untuk atau unsur sing orang emas misuh kan sebagainya untuk event. Eh, Ini itu jabar disayang sebagainya untuk event. Maknanya bahwa pejabat iku khubsu, iku tingkat ketidakmurnian emas. Pokoknya rumah itu nak bakar Allah di rupanya khubsu yang si ikan iso buat di ing khubsu, apa alki, apa panti besi, atau apa pembakaran. Tadi kita kawan kono-kono kafir kada kalau maksud yang ibu gawe sop apa apa al-haqqa yang barang hak, wal fadil al-barang batin. Eh, masalah rumah, dikasih sepakatnya hak lan Pak Ahmad Jabatu anak pun barang sing sifatnya untuk minat saya di samping nopo sungai wa malam perkara ugi kakan den murukno ali mata timang Jawa iki yang grogro permata iku bae dalu moko bakal ilang apa jagat sifat kali Berarti batilan ing kali karim kare musno ilang marni yang tor den buang apa diibatis wa amama ana kunde perkara yang parukan manfaat apa makna sa ing muso rupane lan ma'isan ing bali wa iki lan grogro mutiara iku bae kusumo tetap apa mayak proteksi tetap apa masil arti dalam bumi zamanan ing siji mongso. Kadari kaya kaya mongkono-mongkono kafe al-gadir utri barang gadir. Yat masih mesti musnah opo gadir, wayan mas gulang si ilang opo al-gadir. Waya alas nasa nun buli opo gadir ala fakir masa si barang si batil opo, si indon sebagainya berapa waktu. Lawal hak putih barang hak itu tetap gadir indon al-gadir. Wal hak putih barang hak itu sabi dunung tetap gadir indon al Kada ini kalau kamu konon konon kafe, kada ini kalau mampu di sekecil kamu konon konon kafe. Yang ibu gawe gawe musik sing gawe sapa Allah Allah. Gawe alam sana intro percontohan. Kada ini kalau kamu konon konon kafe, yang ibu gawe sapa Allah Allah. Alam sana ing piro piro percontohan. Liladina tetap kesiwanya kaisa di kang dina, sapa ladina lirofihi punya pengiran ladina. Ada pun dikisahnya badani sekolah ladina ku in robbau biso asik lan tuat Al-Husna utin bersuarga Iljana itu dikisahnya bersuarga Waladina lewang akelam yastajibu kamorani badani sopo ladina Aku marim Allah Walum te ladina iku al-kufaru kurang Iku ini Lau anak, lau anak lalu diparil, diandekan, tak tanyai kedua kufar, mal teopoi di artikan dalam bumi. Jami'an harif kalian. Waris lalu lan padane mafil arsi ma'ahu ditambahno mafil arsi. Mane andekan wong kafir duwe saisine dunya ditambahi satu jumlahne iku. Lah tapi ini bakal nebusi saka kufar iki kelawan kafir mafil arsi nara eti sange sikso. Pola eka yen kono-kono kafir lalu tetep kedhe lan kasul kisah piye elek kisah. Bahwa itu kita kalau aku dari itu dan tak terapi dosa atau tidak Bikul lima kuat sabene perkara ami tukang kudu kufar Layu faruna bakal disepuro minggu lima ma kose ana perkara Wong nak kafir bisa cilik-cilik lah di kitab kafir. Wa ma'wa gum te panggonane kufar jahannam neraka jahannam. Wa kisalan iku ala kamat ali haji wong kok panggonane iki rasu keselama ya uti jahannam ya uti iya, jahannam. Iya, iya, Pemilih lagu dakwatul hak lalu kedua apa sarapan dakwatul haqqi utawi ajar-ajaran sing naik ulang min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kafasiti kafai di ma. Ini kalau sekali simak terus dakwatul haqqi. Niki Imam Suyuti sing aran lagi nafsiri kalian kalimat wa ya la ilaha illallah yang terpulau terang. Pokoknya pulau pun bisa ngaji tentang ligi. Pokoknya tema tauhid itu jangan boleh didikte oleh percontohan yang diciptakan setan maupun diciptakan waswasatul nas ini disebut min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu lahu fi sudurin nas min panas. lahu waswas ini didesain setan atau hewan nafsu yang nanti merubah kecakuman tauhid. Saat ini dia ya boleh merubah, ya namun jadi hijab, namun jadi aling-aling pemikiran apa. Jadi misalnya yang buat terang, Allah itu adalah zat yang paling hak. Ya, Allah itu zat yang paling apa? Kalau wali ilmu hakikat ini pernah saya ajarkan saat saya akad karena ini menyangkut kalimat tauhid. Kenapa kalimat tauhid begitu spesial sampai tadi ngendikan ada di lain illallah tetap dakola Wong sing tahu meyakini dari ilaha illallah dan yakinan itu dibawa sampai mati tetap nanti dakola apa? Sampai sahabat Abu Dhar yang wajah Abu Dhar. Abu Dhar takut. Wa in jana wa in sarakoh. Nah, contoh nanti dino kan malu. Iyo nah tahu. Tahu orang terus tahu, mati, mana tahu, tahu. Itu ini. Asing dulu kira usah. Walhasil terus, ya sudah begitu. Kita belajar. Kalau terang lagi. dari ilaha illallah makna yang paling populer. itu orang ana pengiran kang wajib disembah kecuali apa? Allah. Kalau bolak-balik matur tengah siakat sonten. Sebetulnya makna itu salah, tapi kadang populer. Jika kita ikut Artinya salah itu bukan salah kata, tetapi tidak mewakili kalimat itu. Kalau orang-orang hakikat itu maknanya ngeten. La ilaha orang-orang sing wujud hakiki iku muncul. illa mau kecuali Allah yang ya. Jadi sing wujud hakiki teng namun Allah taala. Teori ini nggak terjadi terang soal ilmu mantek, ilmu kalam tidak terulang ulang ulama Ya. Sekarang itu kalau jenengan wujud. Di kulon wujud. Misalnya Mustafa Yordok, misalnya Yudhkan Yordok, pokoknya kulon wujud. Tapi wujudnya saya ini wujud yang rentan, yang tanpa eksistensi. Karena saya pernah tidak ada. Misalnya tahun sebelum tahun 70, saya ini lahirnya tahun 70, berarti namanya saya itu tidak ada. Ketika wujud bisa dimusnahkan. Ini dia ada di finalis, jadi dia di finalis sempat mulai saya Yusuf, dari tempatnya itu jadi cara mengatakan itu gampang teori tauhid. Manusia itu dulu tidak ada. Kemudian sekarang ada. Tapi setelah ada, adanya bisa ditiadakan. Jadi gampangannya, status ketiadaan manusia, al status tiadanya bisa dihilangkan dengan nyatanya manusia diwujud. Tapi setelah wujud, status wujudnya juga bisa ditiadakan dengan manusia dimus kalau begitu status manusia yang melete jadi presiden, jadi menteri, jadi wong macam-macam. Itu status yang apa eksistensi wujudnya tahu wujud saat wujud itu timus. Nah, bumi juga begitu. Bumi yang pokok yang ini tahu rawon. Saat orang itu dihancurkan oleh Tuhan. Matahari juga itu pernah ada, setelah ada bisa dihancurkan. Jadi wujud di alam raya ini semuanya tanpa satu wujud yang hakiki karena saat wujud bisa dimusnah, dihilangkan. Lakin wujud hakiki namun Allah Subhanahu wa taala. Ya rujak itu jenisnya Jawa Tuhan. Mulai ngomong hakikat namun ini orang tahu wujud kecuali Allah. Berarti nah, jadi tragedi. Sebenarnya logikanya begitu. Kalau kalian Wujudnya kita semua sekarang adalah setelah darah. Berarti status tidak ada bisa dihilangkan dengan kita wujud. Setelah wujud bisa dihilangkan lagi. Berarti menjadi tidak ada. Berarti zaman Adam dia tidak abadi, buktinya bisa diwujudkan. Setelah wujud ya apa sih bisa diadam. Ini jadi wujud tanpa eksistensi. Namun aku sampai itu penting kan. Begitu juga langit, bumi, matahari, dan rembulan juga punya wujud yang eksistensial, yang hakiki. Berarti sing wujud hakiki namung apa? Karena ada kebayaan Allah itu hilang. Nah, Allah ilah rujuknya kakak kuntuk. Mergo Allah wujudin disebut wajib di wujud. Nopo cara ilmu tau saya tau wajib di wujud. Dan sing wajib. Mpun. Berhubung cara ilmu hakikat wujud sing ono buka hakiki. Dia tuh mau nopo. Nah, ini terjadi kasus-kasus wajib di wujud. Dia tuh nopo. Rapun. kasus kasus yang Husain al Allah itu nggak cerita anak buah anak buah anak hak aku itu Allah aku itu hak sampai ulama pakai dibantai ulama itu harus yang syarat supaya Husain al Allah itu terus nama nah ini era itu jadi di sini nabi kita subuh subhanahu subhanahu wa suci itu yang suci awal itu kan kamu kali jokur kali jokur mantan preman terasa ngaji pokoknya dia ya wong pokoknya wong wali sing menurut anak-anaknya dicinar terus. Kayaknya juga. Kalau masih dicinar, sih malah ngomong. Si dicinar gak ngomong. Ya kan, coba teman ini banyak tenang. Dari ngaji ilmu hakikat, mungkin dari hukum tahu kan. Bahasa terus dari sunan-sunan, dari sunan-sunan putus, terutama sunan putus. Ya, nak ngomong apa celok? Oke, parah ini mana? Apa sih celok wali semua? Wali perang ajar, apa sih celok gak sopan? nyelur sisi jendak dari rano sing sing ngerti ngono apa. karena Allah diceluk ora sopan kok terima wali kok nyeluk nopo. Nah, kemudian yang terkenal jadi aliran wah dari wujud manunggal yang kau nopo. Sebetulnya itu berangkat dari teori ilmu hakikat yang menganggap wujud yang sekarang tidak wujud yang hakiki. Jadi wujud hakiki namun sebetulnya makna yang benar itu begitu itu. Tapi kemudian makna ini riskan. Ini tuh apa sih yang jadi aliran pak, jadi nopo. Mana dari kau Jika ulama pilih makna yang kedua, orang pasti bener, tapi aman. Padahal ini pasti benar. Orang-orang pengiran kan wajib disembah di motif kecuali Allah. Jadi orang liane tapi wajib disembah kan repot. Paham? Jadi peluru-peluru makna juga lebih nah, Aku ini lagi resiko Jadi rapat itu ya penting. Kenapa? kepikiran nak motor ping itu di sepuro dosane terus ngeloni Kalau cara sampai istighfar, nak motor daerah mesti suara kepikiran nanti terus ngeloni nopo. Trauma yang punya itu coba itu lagi jadi yang nak motor nopo. Trauma marah di kucu Jadi khusus mati, namun juga kok. Jadi dari dari uang cara kalau kita takut jangan takut tidak nopo. Namun suara kalau ngeloni jadi karena nggak pernah peduli mana ini salah apa enggak, punya efek samping apa. Sebenarnya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah itu punya efek samping. Berarti ada Tuhan lain, cuma tak wajib. maka praktikannya kan tidak ada sama sekali. Kan? Di luar Allah tidak ada Tuhan sama sekali, dan ini wajib disembah tanda memang tidak ada sama sekali. Di mana nih maksudnya itu itu secara tauhid kriminal, secara tauhid tauhid sehingga wujudnya awal itu yang wujud hak. Liane wujud yang tanpa eksis. dan nah, kenapa tadi saya mengkotimah dalam berdebat tauhid, ada jangan terjebak oleh permainan setan atau hawa nafsu. Misalnya, Mu'tazilah dalam hal ini itu mantap. Dalam hal ini, kadang itu benar. Sama itu yang Mu'tazilah teman-teman. itu karena cara berpikir itu rasional menurut mereka. Sebetulnya tidak rasional amat manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Sebab itu kalau bisa dihisap, kalau ngamal apa tidak. Buktinya uang kepengen ngambil Yonas, kepengen juga punya Contoh ini mendekat. Memang kesannya kita kalau ngasih ngambil Yonas, kepengen juga Tapi mutasilah kan juga ada adil. Contohnya hanya itu. Mereka lupa contoh dulu. Uang dulu nanti marah. Kok tadi kartu Aki-aki semua yang kayak ente, yang tukang calon, tukang bude, tukang calon, itu lakukan kayak ente. Aku tuh pengen tua lah. Bener gak sih? Tapi tetap tua. Enggak yang untungnya tetap cocok, rambutnya tetap warna. Artinya kalau uang sama sama ngerti, itu rauhnya uang enak. Itu rauhnya uang jadi tua, lepas. Lah, itu nanti gobek-gobek, kadang itu sibar, contohnya buat nanti lah. Buktinya mau ngasih, ngasih, ngasih, ngasih, ngasih, ngasih, ngasih, ngasih, ngasih, ngasih, ngasih, Lah saiki roket ben ganteng nek iso. Pak, ya. sampean kepen juga Mustafa atau juga nek Oke, era ya, iso. Pokoknya uang lain ya, Contoh paling gampang tua. Tauan au karena manusia pasti tunduk pada Tuhan. Contoh paling gampang ketua. Tentu artis yang engke-engke ora kepengin tuwa, ora kepengin elek, tapi tetap ae digelusuhi Mana kulon itu tua ya seneng mati ya daripada orang Arab. Karena orang kesampean keluar ada Arab. Lalu suki terus nakalan. Kun murotan lala takun mulingkan. Kue kue peng ambil kesannya pengen. Terus yang dia kakak mari cuman kecil. Ya suka ya suka. Kenapa tong gerak ketong jadi DJ itu pengaruh itu orang Arab kiri. Paham ya. Dan suka ya terus tong bermuara berkasut kok berhenti rapat-rapat. Mulai. Nah, sehingga orang-orang hakiki itu mengembangkan pemikiran orang wujud hakiki kecuali Allah yang nah sini disebut cara orang hakiki zalika bi annahu huwal hakku wa anna itu yakuna min dunihi luar. maka akhirnya yang satu hanya Allah sesuatu di luar Allah tidak ada yang korbannya termasuk surga neraka dan semuanya itu dianggap tidak itu tidak nyata ini tidak nyata itu orang yang benar orang yang Kemarin kalau pengiran pada di suarga rokok gak kali langit bumi orang pakai, orang masak, orang nopo masak. Makanya satu pernah ditanya sama seorang mahasiswa dia sudah terjadi, Ketika rame-ramenya hukum menakar kabel dan surga dan neraka. Si penulis ini kalau keluar di HP, dia juga rindu nak pengiran apa gini. Sehingga tugasnya surga itu materi, materi itu pasti tidak ada sehebat yang neraka juga materi. Materi pasti bisa Sehingga menurut dia surga neraka pun tidak Saya pernah ditanya seorang mahasiswa sudah saja. Pak menurut Anda tulisan itu gimana? Ya, dalam sampean dia. Ya, aku suaraku terlalu kafir, orang sing kan, abadi, orang sing abadi, suaraku ya rusak, neraka ya rusak. Kue ya rusak, sing ngomong ya rusak, sing nulis buku ya rusak. Pokoknya kafir rusak, ada di dunia. Makanya itu ya pentingnya apa Quran itu di situ. Pernah tentang surga dan neraka itu di surat Al-Baqarah suci Itu Istilah Tuhan itu masih khol di sebelah dan sebelah atau sebelah. Sin khol di Nabiya, marga masih sama awal dua ardu ilah masa Orang di surga itu akan selalu di surga selama-lamanya. Ilah masa kecuali Tuhan menghendaki lain. Begitu juga tentang neraka. Orang di neraka akan di neraka terus, maka ada istisna ilah masyarakat, kecuali Tuhan menghindar. Artinya yang abadi itu bukan surga dan neraka, tapi masih atau Jadi kalau masih atau Allah, sehingga Allah menghendaki surga itu abadi, maka masih abadi. Tapi kalau masih atau Allah sudah menghendaki neraka itu, hancur ya hancur, kalau abadi ya. Padahal Allah mendikan punya kita surga Tapi bukan karena jadinya surga itu punya kemampuan apa ini, Surga tetap bahan. Jadi dari sini suarga aku sampai yang tetap kita kan materi Ya, sini ada sini suatu kan mau mukmin-mukmin yang berdua itu kue itu. Kita ini tidak punya ketahanan untuk abadi, Pak. Jadi kita ini tidak punya ketahanan untuk apa? Lah sing abadi masih atau masih atau mana yang pentingnya istisna ilah masyarakat. Ilah masa Allah. Dengan demikian yang abadi selalu masih masih. Ini penting kalau terangkan itu saat ini banyak hal sing aneh-aneh. Orang sing ini suatu berdoa. Orang mutajilah dulu cuma yang mau curang oleh debat. Ulama ini menjadi semua ulama yang bukan ulama penting TNS di benaran yang Mau nganggur di kembali apa? Jadi rian dan gede warok anak itu wonten ulama imam sanusi jadi itu dikit dikit kamu. Rantai dua udah tiga kali ya bisa berbahaya. Memancing, menganggur. Dia itu punya tetangga mutasilah. Gue kira Jadi mutasilah. Suarga dan rokok itu Kurang apa? Ah, alasannya itu suarga dan rokok itu diciptakan sebagai jajar umum takin di akhirat. Nerokok sebagai jajar umum takin di akhirat. Dan nah, saya ini romo akhirat jadi suarga dan rokok romo. Dibaca bahaya sunnah. Lagi suatu ada, nak ceritanya besan terus piing dari kita nopo suwargo. Minal jannah. Ya, aku perkebunan ini di dia. <laughs> Jadi, aku minal jaminan ini dari perkebunan India. Mulai teman kami di India, selayakkan ketemu ke Arafah. Dari Jabal Rahmat. Sehingga di ada yola tunggu, jadi Nabi Adam ke Hawa ketemu nih. Orang tubuh kosong, sebenarnya Nabi Adam di sini. Loh, kok belum tolak, tunggu tulis tunggu itu kalau temu. Enam berhadapan, siapa itu tunggu terpapir teman lagi sih. Kita papir teman ini. Ngono-ngono, aku lo kerja keluar rumah dia nanti. Kau tak bisa buka. Buka gak ada papir. Ngono-ngono, aku Masih ada yang bisa ketemu ini. Gak sih, gak Ketemu ini, orang-orang anak itu. Mau aneh-aneh, Nanten Arafah, apa ya, hadis itu? Karena hadis itu apa? Tapi nak pas nih jabal Arafah itu tebak-tebakan itu. Yang-yang. Walhasil itu terus suar gue sorong mutajila. Itu mutlak bustan. Jadi jangan yang jadi mutlak mutlakul. Yang mau di India, diusir. Yang mana? Nah, mutajilah punya alasan yang lebih rasional ketimbang itu yaitu Quran mendikan wasari'u ila mafiratim mirrokikum berjanatin sin arduhat sama ratu wal Kue ku cepet-cepet ngamal api dan lalu suarga Sin luasnya surga itu sama dengan langit dan bumi sekarang Jadi arduhat eh, wa sama ratu wal ardu Ambil ah, ini suarga itu juga ada langit bumi sekarang Anak suarga itu itu Tiap sisa ambil ah, ini tak langit bumi Saya sih tidak boleh. Karena gak mungkin al-jirmul akbar sil khayjil asghar. Gak mungkin satu bentuk yang luwe gede, kita kok yang bentuk yang luwe di kiri. Padahal suatu ambarnya tak lagi berubi. Nah, saya ini orang di kakon. Bahasa dari sini. Walhasil kalau ini suatu rokok itu kurang tiga. Jadi pengirahan melakukan planning. Tapi orang-orang, ahli sunnah tetap mulai uwek. Jadi karena dari dari hilang, pokoknya dari sini biasa kalau suarga diusik, wes pokoknya itu jenis. Nah, ini ada dua alasan kedua. Buktinya kisah tunero. Buktinya banyak cerita nabi suka yang ngerangno nabi umat umat yang suarga ini rokok. Saya cerita-cerita nabi Idris boleh hidup ini kono boleh tanda hari malah aja. Karena percaya cerita-cerita nabi itu, mustahil percaya rasional. Kalau surga neraka keluar itu, bahkan yang hadis-hadis hitung tikele dunya iku per satu kamar ya, orang per suatu per satu nomor. Jadi uang sitok makhluk sitok sing mukmin iku so ben kok rugen untuk swarga sak dunya lan dobel situ wong sitok lah per wong sing swarga kira kira ya satu sitanan wong benar ora perlu ben apa Sebenarnya hal-hal benar, nanti pokoknya setiap wong saya itu ngebun rokok, sangat atur, sangat pulau, Istilah siji wabat kowe kudu cara PNS kowe kudu sitok. Lengke ya, kan nabi ngendikan, kowe swarga siji tiap sewu sing mlebu Sangang pulau, sangang atus, sangang pulau kalau ini rokok di kita nih. Orang miris. Nah, kalau kita tenang malah. Kita tenang, kita suarga yang pakai yang repot. Ngomong itu, suarga itu bingung. Tetapi nah, hakikat kita tenang suwarga ya ora hati intro ya ora hati ya tenang Pulau Rapi sesuatu, itu tahu kan, dari orang hakikat malah repot. Itu awal apa? Ya. ya, kata ilmu hakikat penting dulu, jarak biar sin jagal, sin kuat ruwet. Terus tadi nanti kalau sahabat susah, Masa pun nanti kau tahu di luar kau kan ya maksudnya itu ya sih masjid ya itu, kalau ngitung apa, ya sih jumlah yang hikmah itu jadi kan nabi ya, berbeda jadi tak ada sangat atau sangat pulau sama merdono ya hikmah gitu. itu kira-kira menurut saya itu bulan lima lima sepuluh gitu. jadi mudah menaik no? mudah jadi kita gitu. tapi apakah betul cerita kita itu bermakna dengan asumsi kita dengan khayal kita dengan tebak-tebakan kita jadi nah, itu jadi bawa pokok sehingga harus ada masalah-masalah batas ini. Ya, tapi sama tak warai ya, cerita-cerita. Suara bernerok. Ini kurang ajar, bilang balik, wajah ngomong cerdas itu ya, penting. Kena apa neraka kok penduduk ya. Kau ketika ini Quran cerita, Yau manakuru jahan nama halim talati, watakuru halim Ketika pangeran takut neraka, neraka wis betul. Jadi Tapi tanda itu sepurun. Takut mana? rokok halim talak itu respon halim masih tahu tentang bagi buruk itu dari pengelola yang kurang asik kenal kok rokok kok dia tambah <laughs> itu berubah jadi rokok ngaji orang itu serba uang belum tentu tentu ngaji ngaji itu tuh gue kira wes seorang berbeda rokok ya <laughs> Lari dari ngaji ngaji, sing mau butuh warga pertama, itu wong mulai diri, sing kiri, sing mau gak menarik. Sing matku yang diakbar, sing nak jualan yang beruang, itu lah. Sama kiri gak menarik. Itu rokok gak gitu. Orang tua. Jadi, gue butuh dua sifat keelekan, sifat-sifat segala. Cuma rata tidak terus. Sama tak ceritani, wong-wong yang rokok orang jualnya disebut Nabi Juga itu ceritanya telung pulau tahun. Pak, juga itu ceritanya telung pulau. Wong yang mau terima anak Ya sih, sama bukan nanggungnya kaya apa orang tahu sana. Itu neraka orang tuh. Ya. Jadi dia mulai saya di trik-trik tidak masuk. <laughs> Trik-trik tidak masuk neraka gawe penampilan sing kira-kira rokok ora kok ora rokok tuh. Lha niku nyata, ora niku iki. Kan dimaksud nanti cerita hadis. Ini kemudian bu iman dia ya, kena orang kena barang Tapi ini hadis. Ini ini hadis oke. Neraka itu nasi nyombongi suarga. Ikhtat jadinya luar jannah. Suarga dan ya, rokok tahu ketemu kata-kata. Eh Mulai pulau ora kali kali sugih nemen Wanten tertarik lah. Wanten apa? Jadi bener mau tolak-tolak sing punya gawang ra dijaga. Sing tanggal ring salam yo mawon karena itu bagian dari ciptaan tidak terlalu Menarik tenang. merokok sekarang tenang. Mau artis yo wae-wae. Wong suka tenang. Mari takoi halim salah. Ini itu buat aku halim. Nak wonten mari jepu. Ya, Jajan dari taman itu kan itu kita kitra-kitra gitu. Jadi itu memang sebab itu kan Nabi mendikan kufatin nabi syahwat. Jadi kufatin jannah bil makari, kufatin nabi syahwat. Yang berbau neraka pasti yang enjoy-enjoy, yang asik-asik. Ini yang tak itu agak karena terlalu asik. Yang masuk di sini, ngomong yang rokok. Selagi itu nangis. Kusi, kenapa engkau ciptakan saya ini hanya untuk orang kiri-kiri? Jadi pengirang dia. Iya, yang lebih berung kiri-kiri. Dan yang lebih jadi suka. Jadi apa? terus wong Cina itu minimal terbagunan 10. Kalau yang takut, kalau yang saya, Jadi ngaparoin yang dunia di bab yang kita walet. Walet itu kan. asal zaman tuwong elek di jom ekosok Nak itu ya, gitu. kan yang rokok di. Lalu gitu, punya cerita cerita-cerita itu itu enak Malah dikasih ngerti nanti itu gawe gudel. Kalau itu kitab karangan ekologi iya. Judulnya bisa benar. Guyonannya kanjeng itu termasuk dalam guyonan kajian Nabi. warga seorang tua rentang, rentang aji, suara keluar dia itu pecinta Rasulullah, sering sama, sering nyambung nunggu kuburannya, kenapa tanggung kita kajian Nabi. Ya, waktu mono dengan dinasti, kan dinasti beromong keluar wangi nyapu, bikin sama, kurang kecil suara. Ya, nanti murah, suara kau, kue, kue, kue, kue, kue, kue, kue, kue, Kus berdino jamaah, tukang nyaku masjid, tetap baik diponis orang bakal untuk dulu Dia cara pandang itu begitu. Dan mau ngasangnya sesuai kelangan era, tidak dilakukan. Tidak menjika mau nanti Iya, maksudnya suara baru, kalau kita lebih ikut, nambah itu nah, butuh suara baru, jadi enak. Jadi ada jadi baru. Itu termasuk pilihan Maksudnya ada butuh suara terjadi apa? itu ya? memang repot. Kan? Sehingga terminologi sufilah yang bisa menjaga posisi surga dan kan sekarang ada tanda. Kalau pakai teori fisik, misalnya kita bayangkan surga itu fisik. Dengan keluasan argumen sama awal tentu secara rasional modal. Bagaimana mungkin al-ilmul akbar, sesuatu yang lebih besar, yaitu surga, kemudian menempat di dunia ini sebagai al-ilmul akbar, satu jirim yang kedua. Mutazila motor, surga itu belum ada, baru dibikin nanti. Setelah ada kiamat. Jadi ada sunnah bisa. Yang kudu rakau itu batal. Atau nah, orang sufi itu ya jalan cinta, di pulau sering ngaji sendiri. Atau nah, orang kita ngomong hakikat gampang. Lau asroko laka nurul basiro dilaro etal eh, asiro tak akroba ilaika min antarta kita ilaika. Upama utak kamu waras, hatimu ya waras. Kue duwe nurul basiro. Sorgun rokok lo sama dari sumber bisa iki. Kata suarga itu simbol ridhani Allah, rokok simbol suh. Dan ini Allah yang harus ono. Allah nak harus ono, nak Allah harus ono dan selalu ada. Ya harus ono ridhani, ya harus ono suh. Nak gue pengen nangis suarga ya boleh ridhani, aku di rokok yang mungkin dari. Selesai. Jika uang tinggi nurut batirok, Orang tak ngenteni tidak ada orang ngenteni suarga. Wong Allah wujud tak iki, bapak harap-harap kok. Jurang ya tak wujud rokok. Lu rokok wujudnya surga, kok wujud saya iki koprok. Sini wujud saya iki ya kau. Nah, kini aku tiru saya iki, Allah wujudnya mulai apa? Iya, orang hakikat jadi lebih gampang. Suarga itu simbol berhidup, orang rokok susu. Allah yang benar, anak orang dimulai sekarang, setarnya sekarang. Mana ya, ngomong suci lagi tak kau Sebenarnya Nabi Suwargo seneng Jadi ada orang sufi-sufi. Apa ada yang lebih menyenangkan kepada saya selain sholat? Kalau aku sholat dulu, sholat munajat ke pengirat. Malah orang yang nantang pengirat. Aku Nabi Suwargo bilang, ini kalau orang sholat. Aku sampai senengnya dia kok. Karena kan gak jenis warga kita juga di sholat, Jadi utak kiri kita ini sudah nakut gak, orang. kan parah orang nah, Cara padang apa? Ternyata diwajibkan sholat bercangkan beban dan termasuk senang ibu suwarto berkorasan apa? Parah. Kalau orang-orang sufi tidak. Orang-orang sufi cara berpikir, suatu itu bukti lidahnya Allah. Neraka bukti gembirnya Allah. Allah wujudnya saya kita sumber. Saya jika kan mulai zaman ada ini, saya Allahnya sudah ada. ini kan tetap Allah pemeran ulama itu tetap Allah. Orang suarga orang rokok, suarga itu makhluk. Makhluk, makhluk rokok itu apa? Allah yang mulai terisi kok kue harap para konsumben dari suarga itu goblok. Orang gue nurut dari kok, orang gue apa? ini sebagai orang yang hafal Quran itu setuju dengan teori suci itu. Sebanyak-banyaknya ayat tertakun, nah itu masih banyak ayat tertakun. Paham ya? sebanyak-banyaknya ayat petakun tak dua kita jadi dibantah. Gus, tapi tengkorak kan keadaan kata ayat buat takun nakan lebih siro entro. Ayat yang mesti ngapal Quran aku aku ayat petakun nara buat wah ini. Kata buat takun, karena biasanya memang buat wah aja. Karena Allah sudah wujud dan neraka adanya juga karena ciptakan Allah. Mana mau kepala terus no. Sifat benar yang disebut Quran mesti itu sampai watakun naro lagi uikat dirkamu. Kue wajion rokok sing disediakan. Berarti rokok kan masuk rokok sing didesain. Nah, bagaimana nih? Ada sebagai mana nih cara tahu sih? Wataku atau tiro-tiro kafe anaro ing rokok ala tirupan ing rokok uikat sing disediakan pun rokok dirkamu. Iku cara makul mas lima juli bentuk pasti. Nah, bagaimana nih cara makul berarti ini? Kue wajion rokok sing neraka iku oleh Allah dan dibangun kanggo wong kafir. Lakone wong meneng. Kan? Artinya kalau itu dibentuk maklum atau bentuk aktif kan, kue lebih neraka yang dibentuk Allah atau Allah yang menciptakan neraka itu untuk intinya kan Allah lapang, tetap menjadi pemeran utama statusnya rokok yang diciptakan, yang didesain, yang disediakan. Ya Allah yang semono. Ya lah itu. Nah, terus kemudian orang-orang sakit pun memberikan perdebatan status warga benar. Warga benar pun. Nah dari guru-guru malah dari guru. Warga ini orang bisa kurang. di ini dikunci elek. Jadi barang no kunci warga, no kunci omani. Berbun rokok, merupakan warga, dikrokak-krokak. Mengkakak kunci ini tergok. Padahal nak ngerti namanya mlebu swarga iku sing gumrenjen ning langsung kesampaian. Berarti mirip remot, Mirip remot kan? Artinya gini, itu bukti bahwa swarga neraka versi versi. Kiai kuno bayar kunci swarga bukan kunci omae kotak-kotak. Cah modern bayar kunci swarga kaya remote mergo otomatis. Mungkin era itu kita bayar lebih modern lagi. Lebih modern kemarin kamar lu wong sing desa ngono esuk sing sarapan telo akhire panitia malaikat wis warga ini nah ini sarapan telo bener karena sing di warga wong kok tarik pas malaikat sebenarnya macam padahal jane di dulu nuruti karakter wong karakter itu telo tuh paham kalau sing tau itu sing unik sing si sikile gede nak omongan buang ambil mangan baru repot tuh selerane Gitu. Iku nujur gambaran selangkun rokok sepi. Nah kalau hakikat ya, sudah ya? kalau Mana nilai nilai sing wujud hakiki namun Allah. Karena langit bumi nyatanya pernah ada. Berarti wujudnya orang kaki. Setelah ada ada bisa dilenyapkan Berarti akhirnya juga tidak Kemarin ya, wes wujud terus juga gak bisa mempertahankan kewujudannya. Kemarin ya, barangnya dari wujud sampai wujud. mau wes wujud kok bisa mempertahankan kewujudannya. Kewujudannya bergantung sama Allah Subhanahu Misalnya tiap manusia kafe mau mati, tapi nyatanya mau tidak mau tetap mati. Lo wujud-wujud dhewe, tarap-tarap dhewe, kok gak bisa mempertahankan kewujudan. Bagaimana mungkin bisa dia hebat, mau mempertahankan kewujudannya ada di dari Nyowo, nyawa. Ah, Nyawanya mesti to anda. Lo kok gak bisa mempertahankan. Wajib berangkat dekat, berani. Bagaimana mungkin wujud yang kayak gini berstatus hati? Paham ya? Dengan demikian maka tauhid kita akan mati. Lah ora tau kita tak mung wis ngono iku wis gak sekolah lepo dan Nah, ya, menurut gue, mohon gue nih, orang gue jadi sini tau sih, papa tuh tau tau lucu deh, kan ada yang nanya, sabar gue nih, bucu aku, pelajaran tau sih, tau lucu. Gue aja tau sih, tau sepuluh aja, bro. Mana nanya, ya, ngaku nih, bucu aku, gue gue bisik tau sih, tau kan, sepuluh. Nanti di sini tau lu, gue bener aku, tau sih, deh, kan Ini cerita sarjana Al-Azhar. Ya. Jadi di al itu kan ada fakultas tentang sosiologi. Itu dosennya tahu tak provokasi. Awas kalau tahu Anda tidak lulus. Kalau materi pelajaran tahun Anda tidak lulus, berarti Anda tidak bisa masuk surga. <laughs> Wah, pelajaran tahun kan kok? Gak. Ibu berarti ada penuh apa? Paham ya? Jadi, sama itu yang lagu jadwal tuh. Aku kalau ada cerita ngoten si Sinari nanti sempat mengikat. Inna ya guna uluman jumatan lalu wajah tuh amalakan. Neng jajar gue iki orang ilmu sendirian pirang Sayang aku ra iso metuki wong sing sanggup gowo. Ya. Ibu jadi si Sinari. Iku mau tentang kalimat tauhid, mau tentang apa kalimat Lu coba, kalimat tauhid yang menjawab kejanggalan-kejanggalan. Misalnya, Dosane wong mateni wong itu kan sudah luar biasa biasa. Akhirnya nak saja, pengiran bisa sepuro. Akhirnya Wong kan protes, terutama keluarga yang di pateni. Kok enak tahu mateni wong kok disepuro pengen? Kalau sampai sepi, tak tak tak itu jawab. Tapi coba sampai cara tahu sih. Hamzah itu mati dicincang, dimutilasi oleh wasi. Hamzah itu suarga atas nama mati sakit. atas nama mati nopo wahsi tuker dari pahlawan Islam bergumate ini dengan Al-Quran mati ini dalam mati nopo menurut aku ketemu ketika ketemu saya kan tidak bisa ketika Allah itu buyu juga orang yang saling bunuh ketemu ini suara suara tak nopo ini Rasulullah wong mati karena sakit dia dalam suara sing mati di parmi tobat nggo Artinya ketika waksi ketemu Hamzah itu warga itu statusnya waksi nopo. Paling saya Hamzah itu kan si waksi. Atau nuwun ya tetap mau menuju warga. Mereka dengan beliau di ini yang berstatus syahid langsung berarti waksi pengantar surga. Kan? Waksi pengantar dia harusnya di neraka mereka ini. Dia ditanya itu dokter, nyusul kan. Artinya kalau diamati secara topik tak semua karena itu sesuai berbeda. Bahkan ada ulama ini santri-santri atau kiai ini jadi kadang itu santri itu nah, malah terus diutang dari penawar kan Ya lo beda gila tentang tauhid ini ada soleh, tahu utang. Orang tempat nyawa di ya, mah. Padahal dia jadi soleh. Tapi tetap Mati pengiran bingung gitu, kan, sholat, diutak, dari kok. Gitu, Padahal ini hadis-hadis, kafe itu sergesi sepuro, kecuali akan utang. Ya, pengiran-pengiran tetap Walhasil misalnya ini bukan utang kan itu jauh. Ketemu, ketemu sing utang. Sing utang ini ditakut. Rukin utang gitu. ya, mikir. Ngomong paling tanya, Tetap kuatnya, jadi tetap merah kuatnya ya Dalam terus karton di standar wong di utang kan ngeten. Ya. Nah di kafian kafian disebut. Jadi kafian itu mulai tahu pengajian pidato nakal di wong bodoh di boleh tobat Amal-amal ini sholat sholat di tahun Tidak tahu Nah apa itu kesentek elek sing mutasi tidak ana rugi. Kelakuane wong sing mutasi ini elek dikasihkan sing utang. Berat toh? Jadi api itu jebol Ngaji entek. Tidak kurang. Elek sing ngutangi duit tidak neru. Lah hukumannya apa dari pengirat? Hukumannya disesuai kan? jadi jenengan. Jadi itu terkasih-kasih gawe kayak nabi. Iya, aku rasa bakal mulai ini. Si sing utang itu jangan lalu-lalu. semua. lalu. Gusti. Nah, kan gue pinter, tidak matu laku saya kira jelas waktu tak di situ kamu tanggung, jelas waktu Iku apa suatu? Ini pakai cinta suatu. Jadi bukan utang dulu. Kalau kita tidak, jadi bukan pakai utang. Jadi kok ngasih sukses? Mau disuruh kan dua ya, semua, kan? kan sebenarnya dua ratus warga. Ya wes, kok kan jajal, tak bilo-bilo berkau ketayakan itu ya. dari. Tidak pengiran peraturan pasar, peraturan apa? Mbok orang riwayat riwayat dari orang nak utang mati ini bukan bukit gentayangan. Kamu para kubur utang ora utang gentayangan. Kalau berdoa. Tapi tidak pengeran orang kurang pak. Untuk menyelesaikan itu orang kurang apa? Pengeran tetap pengeran, tetap tenang segitu. Mari ora kali uji mati tenang kok. Gusti, jangan itu gawe produser motor itu nyepuro. Kan kurang lucu, iso gawe produser nyepuro. Aku ora apa-apa. Tapi itu bukan karena aku, aku lo manja alami, bukan tak gawe gawe. Atau kan itu kan gawe gawe. Aku kan gue alami, apa? Ya, Bang, ya? Jadi banyak cerita-cerita di luar konvensi ahli muslim oleh saksi-saksi itu diselamatkan. Ya begitu. Tetap gawe kan nabi tentang mengutang itu dilaksanakan Tuhan. Pak, ya dilaksanakan orang. Tapi tetap ada pilihan, ada rokok, pilihan. Itu pengennya riwayat-riwayat saya itu bisa melakukan pengeran ketika melihat satu surga. Ini kok kagak cinta. Kan uang sing bebas tentang dulu. Lupa kusi rohan bebas terus. Akhirnya kita mau keluar. Si yang tangguh ya nopo metu. Nah, buru-buru ada diceritakan di mana. Wonten nanti udah. Kalau itu kan sengaja sih. Di mondok sepuluh tahun, kelari mana itu? Kelari mana nopo? marah kancane utang warung jadi mending mendengar terus jadi alim alam Wakai kasih kasih sempat pengen mek masuk deh. Ini gue ceritani guru gue, harus diceritani Ini ini. Pokoknya saya keluar nyawur tangan ini sepuluh tahun. Jadi tarik dasar itu. Butuh orang tangan dalam batas tidak wajib menggantikan kopak di ini sinau. Kopaknya kena itu kita satu juta. Kalau berhubung di nawarin berjuta. Kita apa benar? Kalau di zaman ruang alim itu bapak pulang ngasih lapar kaji kaji juga. Kalau terkenal alim, yang ada ini jadi alim. Eh, jadi kita harus jadi ini bapak narik pulau kopak bapak mau dulu tahun. Entah itu dia tak minat. Gue belum bisa di daerah tak enak. Ih, kerja yang penting kafir. Lalu orang orang itu loh jujur tak mantu. itu yang kurang ajar kafir. Jadi cara bapak ini cara proses. Berkasih kasih itu gak alur saja. Lama lo biaya modal barang malam tak kayak mantu ya ini. Ini alim kurang ajar. Dolim. Harus menggantikan biaya orang tuanya. Paham ya? Itu tenang, cara proses. Iya, zaman dia ya, tahun sembilan sembilan. Dia tarik dari bapak pulau itu lebih satu juta. Kue tak belum bayar tuh satu juta ya wah. Beda tak padanya ini tak penting. Nah orang atau beda alami di sini ini kode sini. Nah itu orang bayar bayaran kode sini ya. <laughs> Jadi mau bapak pulau percaya dia lirik pulau pak contoh. Jadi cara pulau sudah ada lah kasih juga mentang-mentang juga yang sholat di masjid. Mana pondok terkenal paling alim sopo, cepat, bermantu, juga, paham kan itu kenapa? Dolen, kenapa? Dolen. Semuanya itu koplo, gelem ada harganya murah, kenapa? Baru kok kamar, sampai esok imam, bujurnya lebih, dipilih ide-nya waktu iya kok gelem koplo, kenapa? Jajan, misalnya hari kita satu sifat dua mer ya? kumpul mertua dia dua ya satu kan, atas nama transaksi yang legal halal banget temenan ini ini ya, temenan masih ya, masing mesti tentu mungkin di saya tarik aku temenan kan, jadi tidak kuat ya kalau satu orang Gerasipan terkumpul di kurang malu merungkal-merungkal, lho. Sungkan betul, di dua lebih jaman terus sungkan. Mbok lunga dikek duit 50.000 wis napa? Padahal wong tuane mondok lho, sakire-kirene wong mondok tak niki tak luare 200.000. Berarti setahun itu. Minimal kan mek kon kita makan atus. Kita kon kita panas. Peng 10 tahun mek pinten. Loro pasti juta lumayan, tetap nomor itu uang pokok belum uang kita terus macam-macam itu kok saya kata orang pulau minimal lo ini yang kapan bapak pulau ini tarik uang ke ratus juta Wah, yang mundur kan bisa miliar, besok satu juta tetap nomor. Akhirnya, mereka bina. Kode saya rapuh, orang bapak ya. Nah, dalam itu, bojo kula nek malah ada keluarga pondok suci. Senengane iki wong alim suci. Kula wis keluarga suci. Kok kula nu sadar, santri iki dikiri ora PNS ra Jadi boleh keluarga sing nopo suci. Jadi suci tetap suci, padha ora karo suci. Akhirnya jalan, akhirnya dapat. Rasa enggak ya? Walu umur bulan balik gue juga mandu dia dia dia tapi tanya dia bapak jadi yang yang kedua. Ya orang terkenyang. Iya, takut sama masuk akal nih. Bapak kalau yang yang lucu tapi tanya tangan bener. Paling tidak itu bisa memberi pengertian pada calon-calon mertua yang tidak mampu mengalir. Gue mikir, ada lu rondo, rondo masuk-masuk didolok wedhus kuru, didolok pedang, kadang orang nganggo kalung bilang go nyuluri anak semua tapi Dan iku gak digenteni orang duwe. Wis ngono diboyong nang ngomong mertuane, jadi jago. di khotbah, diorbitno. Tapi wong tuane sing dia iki rambut tiba. Jadi bapak itu tidak guyon, memang beliau capek kalau guyon, tapi kan orang berdoa orang guyon, kulino tergani orang tua. Lu kadang santri-santri itu ya rontok. Didolo sawah, terus kuru, direwangi kak mana ngiringan anak. Enak ya mantu. Ya tapi anak keluarga mantu pun keluarga kuku itu lebih baik. Ini sih dua ini hilang terus kita ini sih. Mau uang untuk dorong teman-teman. Paham ya untuk dorong? Kurang ajar kurang. Kalau kurang, misalnya kalau mau sama maling, misalnya di kan bayar ya. kan atau bayar yang itu kan. misalnya nggak mantul, oke gratisan ini, wah manfaat lah. Ya, lalu kalau mau tiga, tiga Mereka kok Muhammad, aku gue Muhammad. Tarifnya nanti semua, harus tanya potensi, harusnya kan nabi, gue berjuang. Nggak ada di taman itu gratis. Dalam sejarah juga nggak ada. Tapi orang Jawa itu kurang ajar. Itu coba ibu-ibu yang mau anak itu, Perjualan betul di rodo-rodo utama. Di ruang milik masing-masing jenis sama ekseliana. Ya. Nah, itu juga di dibuat di orbit. Nampak? Mana mantu-mantu kalau sekarang sampai juga sudah ada karena transaksinya sudah kelewat. <laughs> Jadi yang sudah satu tidak bisa mengulang. Parah ya? <laughs> Karena kesepakatannya jelas. Tapi kalau amal kayak saya dulu bisa tak bisa apa? Apa itu? Kalau mundur sekian tahun, nak suku kita saat ini, mau macam apa sih. mau dia tarik itu tolong aku sewa, tolong aku sisa kan. kita Ditambah ngalimi, tambah macam-macam, kalau kena itu udah potong, Tadi itu kalau enggak, no. Berapa itu? Kacau. Ini ada dari di tahun seminar, nara dokter, sama ini semangat saya. Dosa yang nyaran, rugi ya, ya, aku. Rugi faktor lagi. Aku seminar anyaran, jadi itu kubu-kubu, dan nama atas saya gue referensi. Sebenernya rugi sama ini. Rugi ya. Kau ya, terus balik kiai ngalim. Mau malah ekspert rugi. Di tahun itu menang, gue malu si Arke. itu murutkan, sama ini gue takut saya kapal. Mengenai kiri-kiri, tapi jatuh awal-awal kan, tanggungannya langsung gue marah. <laughs> kecewa, Kan, jadi sebetulnya Rasulullah yang tidak pernah ngajarkan gratisan tidak Di Jawa itu mengeluhi sekali sakit. mau coba-coba sing ngalim, sing sakit ngocok Pak Rumu, eh sakit. Dempas, dempas, ngocok. Ini mami kecil, ini kau tosat. Juga kan, udah tosat, ini kok. Mami mulai, ngomong, terpikir, ngepetit, mertuanya, kok. Dolen persoalannya nopo. Misalnya uang zaman modern diganti lah puluh juta, lumayan gagal. Uang dikit orang 20 juta, kacung eh, tergagal. Minimal minta setiap saat cukup lah. <laughs> Kena gue ini dari sini, Pak. Kenapa? Ngawur, gratis. Minimal ibunya yang sudah rentak di rumah. Mak, ini kira 10 juta, kalau 10, enam 10. Neng besok, dua 10 juta. Gue puluh Paling gue, itu makan hidup kalau ngaruh. Mbok sore gue mangan nopo, paling dinane sepuluh ribu. Sepuluh juta lumayan kan. Ibu nak umur tahun tak kan pas. <laughs> Dari kota dua kita nih apa lah? Nanti dari di nanti ilmu nih guru itu sak huruf eh konvergani tak Tapi selama ini kan belum ibu dalil ilmu nih guru itu senilai tak biru. Ini jauh pulau rak guru. Sampai saya ini kan calon pemimpin, calon jago nih mertua itu diregani. Itu harus diregani. Misalnya kita dikasih di juga nanti mantu wong alim, pulau takwa nih kan, boleh diregani. Minimal wong tuanya sama di sepuluh juta, itu minimal. Itu regani lah. Proses susahnya kayak apa? Mau tamu tanggung-tanggung kongko macam-macam. Enak terus anak diambil, kita ungli. Kadang tiga bulan kita bisa. Ayo udah tumpul, masa ini lalu, untuk Tenang, kita hujan. Kul marot bisamawati Kul ingin dunihi awliya ala yang dikunali anfusihim. Kemudian, Wala jalan aku murah di hak jatah yang dalam saya sampai Allah Bidahnya nak haji jahil Apa jago Apa man ya'lamu annama unjila ilaih kami Rabbi Kalau hakku kaman dua akma Innama ya tajak kalu dulu Apa man ya'lamu Apa man Ono tau Ya'lamu kan ngerti Ngerti ilmal yakin Aina ka'lis Anak mata mengenai perkara kumsila kang jenturun no koma kamar kamarin siro miro jika mengiran siro. Apa yang lamu anama kumsila ilai kami robika iku ala hakku itu barang hak. Orang yang tahu bahwa Quran itu barang tak fa'am mana mengkoiman sokoman sihi kelan Quran. Iku kaman dua akma, iku kaman kau jenis wong, kaman, iku ono tol kaya wong. Kaman, iku ono tol kaya wong, dua kang temaniku akmal iku bijak maknane picek itu layak lan tegese lan ngerti sopo wong ku ing hak wala yumin lan ora kuwi iman sopo man di lawan anfak la ora padha wong sing ngerti niku ora ini namanya tata karang sini sisi ini ya tadi itu sisi sisi ini foto itu alberti wong wong sing duweni akal asal dukuni tegese pira-pira wong sing duweni akal maknane wong ulul albab sapa ala di rupane wong akeh ngunakan padha nggone sapa lagi ngati aksi dari ing sendi al makruji ingkang sing alam apa aksi ali ing ngatasi wong akeh warung de wong akeh alam dadi ing dalam alam ter alam sing alam ter aukun di aksi utawa ya alam baru ya ya nama alam kabeh macamnya di rasional aukun di aksi utawa satu-satu sekian Walau yang kudu nalar orang rusak pertolongan jauh di kalkon perjanjian kita di iman iman dan iman alu faro itu atau berapa Walau di dalam orang kaya simunakan nyambung sekolah di nama yang perkara amaran kan untuk sok Allah Allah di iklan mati selain untuk sambung Allah. Mereka yang menyambung sesuatu yang memang oleh Allah disuruh nyambung. Rupanya nabi mau misalnya melakukan iman, warna ini lagi Walau dari kalangan yang ada mengkono-kono lagi. Wajah sama Walang to na lang pag dito ko nga karo pag ng mga ano nga kewa ng telo yung sige dito nga. Nga di mo kong kulay na di ko latrang na tani kima ng kong kulay na. Nga di wala di na ya silo na nga ang araw ko di na ko ayo so lang. Nga di la si minal iman warasin. Minal iman na ko warasin. Rasin ni rasin rasin ni. Kulay ko akhir-akhir ni kibis. Wini kulay ko bilang sekarang itu nulis nikah atau tolak. Niku dalam masalah nikah, ya, nikah atau tolak, nikah yang terkait tolak atau sebaliknya secara fikih. Niku pengiraan mesti ngendikan wala takta itu ayat ayatillahi nopo Hukum nikah itu dianggap ilah, dianggap ayat ilah. Padahal ilah itu suatu status yang luar biasa luar biasa. Jadi kalau Quran bilang ayat tidak itu sesuatu yang luar biasa. Ulang beberapa kali istiqoroh, karena saya itu kalau menentukan ilmu, kalau saya ragu itu istiqoroh. Memang nikah itu wajib. Makanya kayak gede, keluar dari kita sejarah ini. Nabi Ibrahim itu umurnya sangat kosong. Rasulullah kita berani sangat kosong. Bujur itu umurnya sangat kosong. Ini itu dari kaca, dari kaca. Ambe Allah Ibrahim di status yang segalanya kehormatan. Ini ku Khalilur Rahman, apa Khalilur? Tapi dia nyentak, misalnya saling sering mengira. Gusti, kurang tetap mati. Nah, kurang mati. Kalau tiang itu kafir, kalau ingin berjalan. Jadi dia itu pengen dunia anak karena ingin melangsungkan kebenaran, ingin menyambung nopo Nah, kula lagi ya, nah, kula sini nak mungkin terus generasi kesalahan, orang populasi kesal. Mereka wong yo yo yo kafir. Jika jalan itu ya mesti terjelas. Ya pengiran dituruti. Paham ya, ini kula. Mulanya masalah nikah, tadi Nabi nak nikah ekstrim. Nikah itu respektif dihukumi sunnah. Nikah itu respektif dihukumi sunnah. Tapi waktu mono Nabi itu mengancam betul, papan roh tidak sunnah. Ini Siapa yang anti nikah langsung masuk rumah? dia ya, jaga sama tiga. Umum orang soleh soleh gak nikah, ya orang lawan itu sini. Itu populasi orang soleh entek. Iya lagi nabi so sahabat warta? Iya yang menurut orang soleh adalah anak anak orang soleh berpopulasi. Nah tentu kualitas kesalehannya turun, pasang turun, kadang umat eh, kadang bapak soleh, anak umat eh, bapak soleh, eh, ya warai musiman, berdoa. Mana yang gak kiai? anak nakal pada berkus kulon rumah tua ya kiai ya si gajah terus anak tua nakal Kalau kiai ya, eh, ya, ya, orang anak kiai berbahaya, enggak ada kulo ya anak wong nakal ya, ya wong kiai anak anak. Jadi nak kiai anak anak nakal di juga, mana soleh di Kalau lo jagal, jadi anak tua apa? Ngergani bahaya ya, jangan terus nolak. Enggak, dia kata soleh kan tak jelas itu, baik. Jadi anaknya soleh mondok. Paham ya? Mau anak meneng. Kalian baik. Kok butuhnya? Soalnya gak baik. Berarti butuhnya kan bapak ini saya sih. Ya coba terserah pengiran itu. Tanda pengiran. Tapi kalau tak cerita. Ternyata kelangsungan kesalahan itu yang menolong pernikahan. Sesuatu yang kesalahan seks atau biologis ternyata itu menolong kesalahan. Jadi durasi kesalahan sampai sepanjang ini mulai dari Ibrahim, mergong soleh-soleh menikah. Ya duit turun. Kau tak elek-elek turunan wong mukmin tentu dididik la lagi tapi ya. Mulai mereka itu masalah prinsip. Sebab itu masalah mereka ketika pengirat warna pesat itu ayat ini sesuatu cuma yang pekat. Mereka itu ganggu ayat yang pengirat. Ganggu ayat-ayat yang pengirat. Mereka nikah itu masalah ayat yang pengirat ini dikasih pulang tak nikah teman. Mulai pulau itu ambil anak pulau dulu. Pulang Pulau masih di tegur di tombol pulau pernah pulang, pernah pakai balik. Lalu ambil anak di pasti anak lah kejar anak saya itu penerus agama kita kan cuma tek bukakan tangan juga mati juga dengan satu ini ada kita apalagi agama punya tema-tema yang tidak menarik nah, anak saya yang sulit kurang waktu lagu mau pun di tema menarik dia ini pulang bolak balik ngomong mengaku mau yono ya aneh mungkin duit aneh ngomong susah mungkin aneh aneh mau apa Uang mau wisata nih Bali, nih uang wisata kan waktu kotak nih Mekah. Rupanya kak, jadi sing paham logikane wong soleh, anak-anak wong soleh, anak wong soleh ora paham blas karo wong nakal. Aji ora apa ya, lho tidak akeh. Wah, itu ya lho didelok. Kulo krungu berapa nakal, wah, itu ya apa Artinya apa? Justru dengan keanehan agama, logikanya agama lo aneh. Jadi sing paham wong aneh-aneh ngene iki paham. Jadi kulo boten niat. Sing paham agama wong aneh-aneh Mulai yang tengah nabi ketika bacaat bin wariban wasaya utuh wariban patuh balir guruba. Aku mau itu aneh, sih paham dong ya aneh, aneh. Yang wisata untuk waktu kota, waktu itu untuk itu, waktu wirang dia mau kok. Besok juga nih Hollywood, tak Hollywood kan jelas alasan wisata nih. Wisata nih ini alasan yang jelas untuk orang berjemur kan. Wisata nih Hollywood jelas untuk orang berjemur. Wisata nih Mekah alasannya apa? Dulu waktu nopo kota. Nanti pendekar di dalam sini. Baca adin waribar. Aku mau aneh. Buat saya utuh. Koribar. Sebenarnya dianggap aneh. Satu balik. Tujuh nih aneh-aneh. Jadi memang kamu aneh punya. Gue terkait dengan bilang. Dari gue gue aneh. Kulo ya aneh sih, pas makan ya aneh. Kulo aneh kenapa? Jadi kita ini sebenarnya terkumpulan orang-orang apa? Artinya gini, sudah logikanya aneh, or sopornya kegemaran kita aneh yang ini nak ada anak kita tiap. Sopor isi kegemaran kita aneh yang ini kalau ada anak kita. Ini baru kayak paris-paris ini untuk kiamat. Jadi sudah kebenaran sambung nanti ilah yomir. Baru kayak wiri anak yang aneh juga. Mau kusum juga aneh. Kalau teori ekonomi agama aneh kan. Kemudian itu aneh, harus dikompres sosial wisata kepengen seneng seneng itu orang seger seger kok kabar kota sih itu kesunatan ini nangis lu ngapain seneng malah disunat sama apa Mulang tuh logika agama lu ada terus. Ada apa? Kontancanan kaum lemah. Terus ya apa kan jalan kaum lemah? Kacanya kan lu pejabat, tapi mitra-mitra yang menjadikan. Waktu kok gue ya aneh. kancana, no, gue lemah. Terus lagi apa ya, kancanan rutin? Pulau itu nanti jadi dia ya dicoba Bupati sowan lagi bupati sowan. Tapi aku ngomong kau nih, tanjakan kau Jadi akhirnya nanti gitu tulari bupati kurang dingin lah. Cara cara itu kan semangat tuh. Tulari itu kan semangat. Itu pertanyaan nasi Aku bin Umar Mansur itu bisa bisa cek kiri. Cara perhitungannya politik nanti gak prospek gak apa. Baru itu berbarengan ya, tokoh-tokoh kurang Kanjeng Nabi ya sempat menungso. Luwe nyatu tokoh-tokoh. Aku mau nyalan no. Iya mas. Kudu luwe nyatu tingkat prospek. Lah kulo kok di rumah tentang. Perawat, apa? Lo coba logika ini siapa dan Jerman ini? Logika anda ini topos Jerman nah, ini, anak-anak pulau biasa. Jadi anak pulau memiliki diri salahnya. Salah saya sudah kau dengan orang-orang yang marah. Kulo lah, saya di umur 4 tahun. Ya salah. Kalau ngasih orang itu disayang Allah, ya baik disayang Allah. Enak disayang gue, ya enak. Kita latih, keanehan ini harus dilatih. <laughs> Karena nanti itu terus mau mengadu pulau. Nah itu termasuk yasiru nama amar wabi Jadi produksi anak. Itu termasuk menyambung populasi kesalahan. Misalnya aku berdiri, gue tak tak berdiri, berdiri anak mukmin itu secara Orang-orang yang berdiri, jempol, jadi ngomongnya mereka. Sampai begitu mau mereka sih. Lari lari. Pun, pun terus mari Mau mana kali kita kan jual turunan gitu. Pun lah. Pertama kita lawan teman kok sekolah teman. Aku mau ngakal bisa dananya anda itu bisa jadi itu opo. Mengakal usulnya terus. Anak-anak nakal usulnya siapa dulu bapaknya. Wong cara teori genetik ya jelas teori rumusnya kenapa jelas. Nakal orang Mulai dia jadi sepuh, itu menangi bapak yang mondok, nanti anaknya mondok menang. Itu ada nakal yang ngeluarin itu oh, bapak mondok tidur. <laughs> Itu menangi bapak nakal, nanti anaknya mondok. Iya, kudu kita tambah keluar itu. Kata surah diwalian, keluar itu mondok, itu termasuk pinter. Tapi kira film di guru ulang, bapak guru belum pinter, ya, jadi repot. Tapi yang naik kontrol nakal-nakal, ya gurunya rangamu. Perkaranya Gurunya itu yang menangi bapak-bapak itu apa? Nah, pengiran buat pengalaman di Kansia. Sampai raja, sampai raja. Jadi cara pengiran sampai dulu Gusti, anak pulau Soleh, Gusti pengiran paling bantu. Nah, iya, kalau kamu sopo, tadi anak apa? Jangan apa? Tapi bagaimanapun anak ini menyambung kesalahan ilah yaumil. Sehingga saya ketika ditanya pernah pagi saya kali, itu kok hormat kementerian nah, itu bukan anak saya, tapi penyambung agar Jadi saya menghormati anak saya itu kayak saya menghormati kiai. Ini yang nanti program saya. Nanti bujuk puluh lagi program saya. Nah, minta anak lo tamu di perang. Itu sebenarnya nyambung agama. Aku betul mesti mati matek teh. Sebenarnya ngelakon ngurusi agama tetap anak. Nanti gua nak sombong tetap ikut. Jangan ada maitasi. Saya satu kok istilah dia kakek kakek dengan Abdul Qadir lu sering pakai kaya aku. Kamu harus. Ya, dia kita kamu ke tak cuma kerja masing rumah di pasaran aku yang menangi aku. Belum Gelap gelap yang ngelang ya aku. Tapi tiba-tiba tidak Abdul Qadir kamu ke. Imam Syafi'i kamu ke. Tinggal siapa mau Mustafa barang kan tetap pulau. Jadi gua tentu kemarin wali-wali ini yang beliau kafir yang ngurusi pulau, cocok tak cocok di pulau, si murid pulau. Kalau jauh kapun, jauh dari kalian suara, kau punya tingkat lah, tidak dipakai kaya. Tapi uang wali pede, kalau dunia ini pede, masa terdengar wali-wali kita. Jadi kalau nggak tahu pun gusti, dia yang mereka kena enak di suara tuh. Jadi itu dulu nggak mau enak enak sepuluh, saya ngapain rumah itu itu sepuluh. Jadi kalau buat kasus apa kasus yang rutin, tak asal masih hari mereka juga semalam nuntut, nuntut di pasir <laughs> air. Karena merasa yang pegang adalah tidak apa-apa itu sah. Asal berdalih argumentasi yang sama. Paham ya? Terus ini penting sekali. Rahim itu penting. Dan rahim ini pula menjawab kejanggalan atau tuduhan. Saya beberapa kali ditanya mahasiswa. Kenapa Gus Rasulullah itu kok jauh? Waktu bidadillah yang menjadi aku aktif dua nisa. Saya urusan dunia senang uangnya namun itu orang-orang Islam yang terutama misalnya orang suci orang-orang imperiali, atau orang-orang yang sama itu sama. Mau kali nanti lo mendikan, aku itu ditetir dengan wong e. Karena wong itu tak identik dengan seks, dokter, sembuhnya asik, pokoknya yang berbau-bau pornografi, porno. Tapi analisis begitu kan tujuan barat yang memang lihat wong itu dari sisi itu. Juga sebagai unikal, yang meres-meres tapi yang nggak jadi saya ini bukan bela kaki, tidak bela paksa. Tidak ada bela nah, kaki. Ya ya ya nabi lah sama, bila bersulit, bisa tetap nantu. Wes tetap nopo, jarak wes kita pati kalau main yang ngelokan nabi. Mpon iki ikhlas kalau bela kaki nabi nopo. Wong wes tenang buat dulu dari sisi seksualnya, dari sisi pornografinya pun masih masih. Nabi yang dia rahimnya, wong wes tenang dua rahim, dua nopo. Nak dikeloni wong soleh, ya anak turun dididik ngaji. Nak dikeloni wong soleh, ya anak turun diwarai gaplek, paham? Diwarai remi, diwarai ceki. Artinya gini, kan ngaji melihat perempuan itu asik. Kalau aku itu tinggal tak, tidak tak aku anjak tak saya naik diri. Kira tiga, ya, tetap minimal sholat subuh. Kok anaknya tetap ngundang apa ya, badan gue diarai Artinya tetap rasul ini terserah yang mengalami jika Nabi melihat wong itu dari sisi rahim. Lah dari rahim perempuan itu lahir populasi. Artinya nak wong wedok ini wong sholat yang melahirkan populasi nanti ya. di kami wong sholat yang melahirkan kesalahan. Nah, dari sini ini Nabi ngendikan, aku senang wong wedok. Maksudnya sarana untuk berpopulasi kesalahan, di rahim itu belum dapat wong. Wong. dan Quran di surat Nisa sudah pakai istilah itu. Ini ku wataku wahal tadi tanpa alu nabi wal arham. Mulai akhir ini penting sekali. Jadi akhir ini penting. Bisa kan bayangkan, uang dulu ini merkosa nih tinggi. Ini menegar tahun nih tinggi, ini ambon yuk. Ngelangi uang di anak. Mendinggi merkosa kadang di desi anak. Uang dulu ini populasinya kan cepat ngekut perang Sementara misalnya uang soleh gak belum kawin, antek ya populasi lihat. Mulai ngawur ini nanti anak. Gue sama. Paling kalau ya, pasti kalian meler. Kadang anak sekolah itu masalah terus orang. Giginya gak mutu eh, itu pak. Tapi bukan sakit di ilmu ini. Untuk untuk per tahun nanti anak. Per tahun. Untuk bangunnya. Adik cek lahir, ini cek rewel. Tiap tahun nopo. Gue itu yang satu Rewel. Jadi ilmu ini. Soalnya itu gitu ilmu. Kulo dari ulama lain itu anak kulo pertama umur hitung tahun, kedua 4 tahun saat ini dari konversi, pulau tetap rasional ya, pantasnya tolong tahun kalau kali pulau itu saya ini. Ya kan orang terkait proses, gus ulama sih kalau nasional, ono tenggat lagi pak. Pulau ini pak, pulau ini siapa yang orang-orang berkata kalau nasional, lu tinggal ke anak mau ini. Tanggung misalnya saya itu kan, soal tanggung pengalaman aku. Tidak, nah, tapi sebetulnya itu termasuk Yasinu nama amarobi. Jadi Nabi Ibrahim menangis dengan pengirahan Sinto. Bagaimanapun beliau meninggal. Umur yang besar 60 tahun, Israel mati. Jadi kuasa kalau kesalian itu tidak tersambung ilayawin. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Bahkan beliau termasuk menjadi Abdul Amiyah. Mergojatanya negara pengirahan. Kemana ini? Corok pasirnya. Wah, ada yang logika logika Ya Allah, gue ini. Waktu kota konsiaroi. Mulai logika agama itu apa? Pemenang cara wahabi. Bila orang itu malah naik pesan, patok menunggu mie. Malah repot orang. terus dari cara Wahabi daftar keanehan malah ada. Dari Wahabi duduk orang itu malah daftar keanehannya lebih baik. Ini coba ini tak bawa sana, malah orang atas menggoni apa? Malah aneh-aneh. Pemenang kan dulu ya, lu kilo-kilo, malah aneh Tapi kira kan, tapi ngerti kan, patu, balil, tujuh, banget, mereka saya sampai kudu bangga ya. menjadi kelompok nopo. Enggak apa. mengulang itu orang kurang di sana kira teman kumanin. Mengkulau pulau ya, dan pasar-pasar yang jalan-jalan kata gitu. Kursi saya ini mesti kayak kayak numpak mobil, HP ini berberi ini. Gue rasa ya ini goblok, nama goblok. Ya mobil ayo mesti mau kamar aku nolak. Berberi senangnya abdi, kiai wali bijaksana. Berberi senangnya abdi, perahu model mantap. Contoh selera kearifan menjadi selera di Iya benar, dia menang. Nah, itu berarti dua aku kelas. Aku pikirannya tidak pikir. Di HP ya kalau mumi, ya banyak dirapati soalnya. Atau kaptek, you know? Kaptek sama. Ya itu loro-loro, nah itu pun aku kuat. Sebenarnya kita kaptek. Ya itu senengannya itu. Dan hasil murah hilang agak boleh. Blackberry ada di Jawa Bisa. Iya itu dulu itu Blackberry. Jadi sebenarnya tadi mau nata kan kantor dulu. Jadi sampean saya kita parahi, sampean anak sampean Mulai sekarang lihatlah anak sampai penerus generasi jadi sama orang ulama masih orang main pukul ke anak bentak bentak. Anak sampean kan kalau ada rumah bentak soleh, kok anak dulu, saya pun dulu keluarga anak anakmu guru lu dari ngasih sana kau pilih itu kan tetap makan ya misalnya anak wedok gue rahim, anak lanang mari putra aku ini gue sirine kena aku belum sering ada anak keluarga muka gue sayang itu bukan bikin bikinan enggak saya kan. aku mesti mati mati tak, mati tak. makanya nabi beliau ya, kalau nong wong menyembah pengiran itu mau dia dulu dia anak nabi ya Ishak nabi Sinten ya Terus gak Imam Malik, ya anak Nabi Ismail, sehingga itu kasih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lagi Nabi sukri sempat dulu, Gusti kalau betul di dunia entah, betul rusak. Nabi itu satu-satunya Nabi di dunia yang muntasirah bil bilda. Kafir negara orang sakit. Neng Amerika sekarang ngono ya ono kabeh. Neng fakfak yang jare wonten ya apa? Sing alam ya kuasa. Ya sing kabeh ora kita pakai ketepaan sing kasus iku gue kenal sing bener kowe ora kenal. masalah ini. Lah sing ora bener nek kita kita sing bener jarang. Jadi bener ora tau gue minyak betul betul paham. Kalau bener terbutuh lah dewi gue ketemu di orang bener. Eh, soal ketemu orang bener, jadi orang bener yang ketemu di kafe. Gue yang lagi apa? Nanti pertama kancam, Kaya wong tak ngerti nek iki, kok ana arep kawar wong iki. Jadi ini penting ya silu nama amar di lalu ini kalau cerita itu sama dengan para para masalah kawin di kalau kita mas nenggolnya Quran disebut ayat ilah Bahkan nenggone ayat nikah ke musyrikat, nikah ke nopo musyrikat. Ini dia pulau wacan ayat ya. Wala tangiku musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairun min di walau ak. Ah. Kue jogeman nikahi wong wedok musyrikat. Senajan itu ini menarik nopo ak. Ah. Walhasil terusannya ayat Ula ikayat una ilangna. Kue tak kawin di wong musyrik, kue karo nanti tak ingin rokok. Wallahu yadu ilal jannati wal maghfirati Allah ngajak kowe mlebu suaraku lan wal maghfirati lan sepuro. Ya ilal jannati wal maghfirati ngono tenan. Padahal cara peke utawa cara ilmu Ini niku berarti siap utamanya ana. Wallahu yadu ilal nikahi mukminah. Maksudnya rapatnya wallahu yadu ilal nikahil mergo dan melarang nikahi mus. Mestinya redaksi ini wambo yaitu ilamina ilmu mina. Tapi be Allah redaksi ini dibenci langsung ilal di maring suwargo. Wal maksurat ilah pengukuran. Iku nujuk no nekai mina. Kamu menikahi mina, sebagai berjudul elek. Ngomong eh, paham bagaimana, mana, paham deh. ngomong apa mana, entah tapi yang ini. Senajan pengunung mari suwargo. Wal maksurat mari di sepuro. Mari di sepura terutama nanti anak. Misalnya ini diterbir mati, erek, suruh mati kali. Ngerasa malu gila, menengah itu rasa rasa engkau. Wah, Iku banyak cita-cita tentang hadis. Ketika uang mati ini orang kebenaran, orang mati soleh. Iku nak ada itu ada kemungkinan visual. Dan itu riwayat-riwayat hadis itu. Artinya apa? Menikahi wong mukmin marai ilal jenang. Misalnya waktu itu wal makfirati, orang potensi disebut itu kata riwayat wonten tiang sholat, bagi lebih suarga, wonten itu suarga. Melebet, sekarang melebet, pertama diboleh ikut muat. Barang diboleh ikut muat dari pengeran. Muat itu boleh ini kayaknya rawon, muat ini rokok. Aku buatin sistem di suarga gitu. Timbang keluar di suarga, bapak keluar kan. Jadi ini pengeran. Ya, tapi gue pelayan di suarga, gue gue asal mukmin di sana ini di kita kita asal nopo bapak nopo mukmin ceritanya dengan dia ya tapi bapak nggak tahu uang bukan pulang di luar pulang jadi ketemu bapak akhirnya yuk ya, ya, beli cukup diri bapak dicukup akhirnya disuap jadi disebut wal makfirah jadi sebagian ulama tafsir sampai tafsiri wal makfirah jadi potensi ditambahin amal masih dan itu Muhammadiyah tidak tentang Wahabi tidak tentang ulama seluruh dunia dalam hal ini tidak tentang masalah dunia anak ke yang dibentak kan takjil ngitung dinani, matang pulau dinani. Tapi nak masalah anak dengan orang tua tidak firman mana itu tidak ada menentang. Karena itu bina silfati. Ini itu tidak matang pulau asam, ingkotoan, amalu ilam, misalnya, sodakote, jariyatin. Termasuk awil menyuntah kauji, awalatin, solihin ya Nak ngono dulu anak soleh itu populasinya juga ya, jaga kesalahan ilayah wilayah milkiamah. Terus nak menolong mati ramai kebenaran, iki orang kemungkinan di angkat. Paham ya? Lewat kesalahan ah. Nah, nak mau ke dulu anak ya, ini itu sepele dulu kok. Enggak, ini minta mau jual, nongakak, pencina. Ini anak SOS, ini komentar ini dulu anak SOS. Nah, teori genetik itu bener, ya asal usul. Nah, itu alhamdulillah, ambil anak dulu. Udah, dari sana. Komentar gue setiap saat pulau yang mati, jadi pulau sakit. Pulau akan dari anak pulau ya. Ya gitu. Gajaran agama bersama. Jadi logika keanehannya tak kuliner. Dan nanti kuliner dengan saja singkat. Nah, kamu orang aneh dia. Kau nak sumpah, mau surat yakin dengan simu pakan. Orang tak bikin lagi. Sumpah yang ini kuat atau biskop. Sumpah kalau mau berapa? Murah kamu sumpah aneh kabeh. Patwanya aneh kabeh. Lalu tanah ini kalau kita tidak punya generasi sendiri, orang anak kita diri kita terang itu sopo. Sing doyan keterangan itu sopo. Paham ya? kok semua anak itu dulu mas. Iku calon terus agama. Terus sing tak kue dan yang merokok, itu sing mungkin nyapa hati anak. Wong dia peduli. Dengan aku pasal bilang terus kesuntan tonggol juga orang dijiwari malah pada belum mengkuayanya ini orang bilang barang. Jadi teko belum, teko kenapa? Kalau nak nyelanti tonggo-tonggo untuk itu bisa sering teko berapa? Tapi nak anak santri tak kenal. Kue imam, itu dengan kus dengan dia ini. Jadi aku kiai ini ngatur aku. Kadang uang kualit, karena dia ini sudah timbang aku manusia. Tapi naik terkenal kali pun jadi dia tersungkan. Kayaknya terkenal kali itu ya noin naik. Perkono tenang. Sampai gila nak ada kulo. Enak jenengan itu dia perubahan wong ramani. Kosokon. Jangan imami anak itu. kan kita kita pasti di Yang paling berani kami jangan ada di Urutan pertama apa? Mergo dungane luwih aspak, luwih dijiwai. Kurang gone anak dungane bapak gak dijiwai. Kuwi semua, boten kudu dinanti. Lha kok laku. Imam dulang sing tenan bapak muni ada ora sing tenan. Mung yo kabeh. Kalau tenan dulu mau ngerti nabi Ya kurang tenang tenang. Mana es eh, tenanan tuh aku terangan bisa. Tapi kan mancing gue ya memang begitu. Sama sisi tetap sama anak. Anak es eh, tenanan juga tenang ya, itu. Nah kan ya kalau tinggal, kamu nggak itu. Ya tenang ngopi, orang yang protes. Jadi kalau ya syukur, renang ngalir ya orang hikmah aja. Ya. ya tak jadi orang wajar, maksud dia nyerang imam. Dan nah, itu sudah jadi pelajaran. Sebenarnya saya ingin memaklumatkan kepada masyarakat bahwa yang paling final hubungan orang tua sama meninggal itu anak dan itu binasir hati. Nanti saking bahkan Quran Quran bingung. Anak nomor tunggal, karena aku nggak semati sampai Quran cerita yang saling juga luar dari nama membuat apa agum juriyah dulu di iman al akunabiyum juriyah tak sama al snalu min amalim misal bapak enak mati wong soleh ini anak-anak itu soleh setelah tempat tingkat amale itu gak ganti, tetep warganya swargane awor. Mergo piye dapat nyaman awor anak, anak nyaman awor. Jadi kemane bapak amale itu soleh pulau anaknya selain enam, terus itu tetap sholat. Mereka Allah mergani, bapaknya orang yang manis suatu, kecuali kalian anak. Juga sebaliknya anak-anak itu oleh pulau, bapak itu oleh enam, terus itu kodok tipe. Mereka si anak itu boleh iba. Jadi Quran dia membakar wat tabaatkum zurriyatuhum bakatnya tentang anakku tapi sekarang banyak keangkuhan uang bangga di umat di pengaruh kemudian sekarang ya, negara bangga ya, ini berpengaruh pengaruh wong yo ora wong yo ya ora tepat baru kula ora tau bangga sampeyan ora iki ya Orang pengiran untuk ngaji, ngaji, nang semangat. Kalau pengiran untuk nang ngaji, semangat. Orang krono tambah rumah orang bukan. penting, bukan rumah orang tau orang bukan penting. Ini pengiran itu kalau orang alim, kalau pulang. Tetap hubungan pulau yang abadi, namun kalian kita. Coba dulu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tokoh besar. Tapi ketika Allah menjadikan ini jadi itu kali nabi imam, gue angkat jadi imam. Jadi gue berkola wamin durian. Anak pulau turun pulau sepuluh. Karena hubungan Palestina hanya hubungan orang tua dengan apa? Bucu ketika kan atas ya orang. Bucu wong liya. Wong liya, misalnya lo pekat kena wong liya, terus hubungannya dia gue itu. Mungkin misalnya gue mas tek-tek. Misalnya Mustafa mati. Soalnya matek, matek tek. Mati kan tujuhnya masuk. orang mana itu kita orang gak nyok gak. Dan orang pertanyaan mati tujuh nol terus tidak dia. Iya, tuh kan suatu bisa mau tujuh. Orang tak dia tak suci, gak ya, paham dia. Ya? Orang berenang sama tujuh bukan Dia bapak keluar ada di pulau tujuh orang dia. Ini kita pekatan. Kakek kan masih Ini udah pekatan ini. Pekatan mana mati Yurapani megala iku aku nyular. Justru kalau muni bojo rapi menang nek bojo, berarti bojo mbak elek apa ya, itu toh? satu kalau kalau malah malah Quran itu hanya anak. Tidak teman takut. Berarti pun agak sosial, karena kan tidak mau Bojo ini aku kan anak, jadi orang tua anak, blok, blok, paham Nah anak entol, bodoh sing gue pegat ini jenis sing anak nyolong ya tuane, paham ya? Artinya bodoh sing gue ambil kue wong dia, tetap sopan hubungannya dengan anak, paham ya? Misalnya bodoh pulau, pulau mati, bodoh pulau semua ngomong Tapi anak pulau, nganggup bodoh pulau, tetap wong tuane, ya berarti bukan orang tua, BA. Paham ya? Tetap artinya gak masalah, bukan berarti orang yang sosial, enggak. Nanti bujuk sih mbok pegat untuk tidak mati, iku rawunan dek kowe kadang tidak diundi yo. Tapi nak anak soleh tetap nyapati bo, eh sing saiki tidak wong. Iya. lalu kok kare ketemu suatu gak ibu jenenge yo pengiran dek tok tidak seri ngono malah. Pengiran warai, kumpul wis amane kok ate. Gue mencari babunan di luar tetap Ini repot, tapi penting walah ya ini, apa? Mana yang semua orang merokana kaplan, kami kasih juga Cina boleh juga Orang mau berkau mina, itu mukalaf, dia mukalaf. Punya pengaruh banyak. Kalau ngaji pengikutnya, orang ada di samping dia pengiran. Pengiran rai itu ditekan ke orang ada. Kalau orang yang tahu, paham ya nanti si anak. Jadi termasuk yasiru nama amaro Makanya Imam Suyuti benar ketika menyebut luar rahim, termasuk apa? Lah perempuan di mata Rasulullah, di mata orang soleh, itu dilihat itu rakyatnya. Jika dianggap sarana berpopulasi wong Jika kalau tadi Nabi ngendikan waktu di tiba yang menjadi aku aktif buan bisa, aku ya senang itu. Itu tidak ada nabunya sama sekali karena kaitannya rakyat berpopulasi kecale. Kemarin mari tabu tak tembel ya, itu habis secara berpikir porno. Lalu ketemu orang komentari masjid juga ngeres, paham? Gitu sih, orang hadis oh, barang belok-belok. Walau kalau nama sopong akar baru punya ada orang yang wajib baru menjadi yang ancamannya apa. Walau kau pun nama sopong akar soal kitab yang era kita. Takut baru nabi sopong ibu lupa energi lupa